Dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas hadis yang ke-206 dari kitab Umdatul Ahkam yang dengan selesainya pembahasan hadis tersebut berarti kita telah selesai dari pembahasan hadis-hadis seputar permasalahan etikaf yang terdapat di dalam kitab Umdatul Ahkam. Dan insya Allah jika dirasa telah selesai pembahasan tentang etikaf sesuai dengan urut-urutan pembahasan hadis dalam kitab Umdatul Ahkam, maka kita akan memasuki Kitabul Hajj. Pembahasan seputar permasalahan haji. Baik, sebelum kita lanjutkan kepada Kitabul Hajj, mungkin ada yang belum difahami terkait dengan hadis-hadis ya, seputar etikaf. Ya, Nah, berkaitan dengan memperbanyak kiraatul Quran bagi mu'takifin, bagi seorang yang melakukan i'tikaf. Maka yang demikian memang termasuk salah satu amalan yang utama yang dikerjakan oleh orang yang sedang i'tikaf. Bahkan secara umum ketika seseorang memasuki bulan suci Ramadan, maka di antara amalan yang dianjurkan dan merupakan bimbingan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, salah satunya adalah untuk memperbanyak kiraatul Quran. Tentunya kiraatul Quran yang diharapkan untuk dibaca di hari-hari Ramadan terkhusus bagi para mu'takifin di tempat i'tikafnya diharapkan sebagai kiraatul Quran an yang dibangun di atas tadabbur tidak sebatas membaca dengan cepat namun tidak mengerti apa yang dibaca di satu sisi dia mendapatkan pahala dengan kiraatul Qur'annya namun sisi lain terkurangi mendapatkan fadilah eh, apa yang dikandung oleh Al-Quran. Adapun batasan menghatamkan Al-Quran, apakah ada batasan tertentu? Wallahu alam. Eh, secara khusus hadis-hadis yang melarang yang dengan derajat yang sahih saya tidak tahu. Namun di antara as-salaf tidak sedikit dari mereka yang menghatamkan Al-Qur'an dalam waktu yang yang cepat. Nah, itu dimungkinkan karena memang apa yang mereka baca itu benar-benar antadabburin. Wallahu alam. Kembali kepada amalan yang dilakukan oleh seorang mu'takif, maka di antara amalan yang utama adalah qiraatul Quran. Qiraatul Quran termasuk salah satu amalan yang utama dan dilakukan sebanyak mungkin, semaksimal mungkin yang diharapkan di masa etikafnya setidaknya bisa menghatamkan Al-Quran. Karena kadang-kadang di antara kita seumur hidup belum pernah membaca Al-Quran dengan tamat. Entah karena bacaan kita kurang lancar, ataukah karena tidak ada kesempatan, ataukah memang karena kita malas. Maka dalam kesempatan iktikaf itu terdapat kesempatan yang lebih untuk kita bisa membaca Al-Quran. Syukur-syukur bisa menghatamkan satu kali hatam, itu sudah bagus. Itu sudah bagus, tentunya diharapkan apa yang dibaca itu antedeburin, Benar-benar dibaca dengan tadabbur, berusaha memahami maknanya dan memahami kandungannya. Wallahu alam. Nah. Nah, alam rufi sa'ah, apakah yang paling utama menghatamkannya atau memutkinkan hafalan yang sudah dimiliki? Alam amru sa'ah, mana yang termudah untuk dilakukan, silahkan untuk dilakukan. Hanya saja eh, khairu al-hadi hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan berusaha untuk menghatamkan Al-Qur'an. Nah, ada yang lainnya? Nah, permasalahan nazar sebagaimana sempat kita singgung pembahasannya adalah dalam kitab-kitab akidah. Namun keterkaitannya dengan permasalahan i'tikaf kebetulan pada salah satu hadis yang kita pelajari yaitu tentang sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang bernazar untuk melakukan i'tikaf dalam sebuah riwayat satu malam, dalam riwayat yang lain satu hari. Di Masjidil Haram. Sementara nazar yang ketika itu diucapkan adalah ketika beliau masih berada di masa jahiliyah. Maka setelah beliau masuk ke dalam Islam dan memahami dengan betul permasalahan nazar dan kewajiban untuk melaksanakan nazar tersebut walaupun hukum asalnya bukan wajib, hukum asal amalan tersebut dalam hal ini i'tikaf bukanlah wajib. Maka akhirnya ditanyakanlah kepada Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Terkhusus beliau ketika itu bernazarnya di masa jahiliyah. Apakah masih tetap berkewajiban untuk menunaikannya ataukah tidak? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan bimbingan kepada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu untuk menunaikan nazarnya itu. Dan tentu permasalahan nazar sebagaimana yang sempat kita singgung dalam pembahasan hadis tersebut hukum asalnya adalah makruh. Hukum asal seorang mengeluarkan nazar itu makruh. Di antara ulama menyatakan bahwa nazar untuk melakukan amalan soleh ini tidaklah keluar kecuali an bakhil. Kecuali dari seorang yang bakhil. Seakan-akan untuk melakukan amalan soleh menunggu nazarnya. Adapun berkaitan dengan menunaikan apa yang telah dinazarkan, maka hukumnya wajib. Dan Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memenuhi nazarnya. Oleh karena itu ketika seorang pernah melakukan nazar, apakah dia di masa jahiliyah bernadarnya ataukah tidak? Apakah dia ketika bernadar itu dalam kondisi sudah benar-benar memahami din ini ataukah belum? Sudah ngaji ataukah belum? Maka selama nazar tersebut adalah nazar kebaikan, dan fi taqatil insan dalam batas-batas kemampuan manusia maka yang seperti ini tetap wajib untuk ditunaikan. Nah, yang lainnya terkait dengan etika. Nah. Nah, permasalahan mendapatkan malam Lailatul Qadar merupakan sebuah keutamaan fadl min Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaannya kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Kita bisa mencerna hal ini manakala kita pernah melakukan etikaf dan di sekeliling kita juga banyak orang yang beretikaf. Kita bisa melihat bahwa tidak semua yang melakukan etikaf benar-benar bisa melaksanakan etikafnya dengan baik. Sebagian etikafnya dipenuhi dengan Eh, senda gurau, sebagian lagi dipenuhi dengan hal-hal yang kurang bermanfaat, dan sebagian lagi rajin dan berusaha menjaga pas ketika malam yang diperkirakan malam Lailatul Qadar karena siangnya kurang istirahat, malamnya ketiduran bablas, tidak ikut sholat raweh, tidak sempat melakukan amalan-amalan mulia. Ini salah satu gambaran fadlullah yu'tihi mayyasha. Oleh karena itu jika ada pertanyaan apakah setiap yang melakukan i'tikaf mesti mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka jawabannya tidak mesti. Fadlullah yu'tihi mayyasha. Allah akan berikan keutamaan malam tersebut kepada siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Naam. Wa hakadha wallahu alam. Ada yang lain? Nah, sebagaimana disinggung masalah nazar lebih baik nanti dibahas masalah akidah di kitab tauhid sudah nyampe atau belum? Sudah. Nah, nanti bisa ditanyakan di Al-Ustaz Hamzah. Nah. Baik, masih kembali kepada permasalahan etikaf. Nah. Iya. Pertama bahwa malam Lailatul Qadar. Keutamaan malam Lailatul Qadar tidaklah mutlak didapatkan oleh seorang yang melakukan i'tikaf di masjid. Yang i'tikaf dan tidak i'tikaf berkesempatan untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar ketika di malam tersebut dia benar-benar bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mengisi malam-malam tersebut dengan ibadah, dengan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Sehingga tidaklah keutamaan malam Lailatul Qadar itu hanya milik orang yang beriktikaf. Siapapun dari hamba-hamba Allah berkesempatan untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar tersebut, baik dia iktikaf ataukah tidak iktikaf. Hanya saja kesempatan bagi orang yang melakukan i'tikaf itu lebih besar dibandingkan orang-orang yang tidak melakukan i'tikaf di masjid. Mengapa? Karena bisa di difahami bahwa kondisi orang yang beriktikaf di masjid berbeda dengan yang hidup di luar masjid. Nuansa di dalam masjid adalah nuansa ibadah ketika kita ngantuk tapi melihat yang lainnya membaca Al-Quran, yang lainnya uh, berdoa, yang lainnya melakukan ini dan itu, tergugah semangat. Berbeda dengan di rumah, mau begini, yang ini tidur, mau melakukan kiraatul Quran, eh, tetangga-tetangga tidak ada yang melakukannya, mau melakukan ini rasa malas, godaan yang ada di rumah itu lebih besar daripada yang ada di masjid. Dan kesempatan untuk konsentrasi ibadah yang di masjid lebih memungkinkan, lebih besar konsentrasinya dibandingkan yang di rumah. Karena penghalangnya tidak ada. Penghalang dari anak, dari istri, dari kegiatan-kegiatan lain bersifat duniawi ya, di masjid tidak ada berbeda dengan yang di rumah. Oleh karena itu, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan i'tikaf tersebut dan menganjurkan uh, umatnya untuk melakukan i'tikaf karena memang dengan amalan i'tikaf tersebut seseorang lebih dimudahkan untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Kemudian apa tanda-tanda seorang mendapatkan malam Lailatul Qadar? Uh, pertama bahwa kita tidak bisa menentukan dengan pasti bahwa malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Karena apa? Karena al-ilmu indallah. Ketentuan malam Lailatul Qadar itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apakah malam ini yang Lailatul Qadar atau malam ganjil lainnya ataukah malam yang mana? Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sempat diberitahu oleh Allah, namun kemudian Allah lupakan, tidak mengetahui secara persis bahwa malam inilah malam Lailatul Qadar. Hanya saja Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran-gambaran atau tanda-tanda secara umum tentang kondisi malam Lailatul Qadar tersebut, yaitu malamnya dalam kondisi tenang, malamnya Eh, tidak panas dan tidak dingin. Suasananya hening. Kemudian di antara ulama uh, menjelaskan bahwa malam tersebut uh, rasa pada jiwa ini luar biasa untuk melakukan ibadah. Semangat untuk beribadah itu melebihi malam-malam lainnya. Kemudian kemudian keesokan harinya matahari terbit tidak men menyinarkan sinar panasnya dan berbagai tanda-tanda lainnya. Ah, ini tanda-tanda secara kauni apa secara uh, yang bersifat alam terkait dengan Lailatul Qadar. Adapun pada seseorang apakah dia mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar ataukah tidak, maka bisa dilihat dengan tanda-tanda apakah dia di malam-malam tersebut benar-benar memanfaatkan dengan sebaik-baiknya dengan bertakarruf kepada Allah Subhanahu wa taala menghidupkan malam-malamnya dengan ibadah ataukah tidak jika dia benar-benar mengisi malam-malam tersebut dengan beribadah kepada Allah bertakarruf kepada Allah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala maka diharapkan dia mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Diharapkan dia bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Adapun orang-orang yang lalai dari ibadah di malam-malam itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa jadi diisi dengan berbagai kemaksiatan kepada Allah, maka mereka inilah termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Wa hakadha wallahu alam. berdasarkan hadis-hadis yang ada maka malam Lailatul Qadar itu lebih dimungkinkan dengan kemungkinan yang besar terjadinya pada malam-malam ganjil di al-ashrul awakhir pada 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Kemudian di antara malam-malam ganjil tersebut Allah memilih satu malam. Yang disitulah letaknya malam Lailatul Qadar. Sehingga malam Lailatul Qadar itu hanya sekali. Hanya sekali dalam setahun. Malam Lailatul Qadar itu hanya sekali dalam setahun. Apakah ada kemungkinan terjadi pada malam-malam genap sebagian ulama berpendapat ada kemungkinan terjadi pada malam-malam genap. Apa istidlalnya? Istidlalnya adalah eh, hadis-hadis eh, yang menyebutkan hasungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk beribadah pada tujuh hari terakhir tujuh hari terakhir atau tujuh malam terakhir pada uh, bulan suci Ramadhan. Maka ketika akhir bulan itu 30 akhir bulan uh, akhir dari bulan tersebut 30 maka di sana terdapat eh, malam-malam uh, atau secara lebih mudahnya lagi tujuh malam terakhir itu mencakup padanya malam-malam genap. Di samping adanya malam-malam ganjil. Namun uh, secara aglabiyah, secara eh, kemungkinan besar bahwa malam-malam bahwa malam Lailatul Qadar itu terjadinya pada salah satu malam di antara malam-malam ganjil. Di antara ulama yang menyatakan bahawa ada kemungkinan terjadinya pada malam-malam genap berdasarkan beberapa dalil itu adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah dan juga Syekh Muhammad bin Saad Al uthaymin rahimahullah taala. Nah, ini mereka bawakan dalam rangka memberikan uh, eh, al-has, memberikan hasungan agar supaya ibadahnya tidak hanya pada malam-malam ganjil saja, tetapi juga dalam setiap malam. Dalam setiap malam berusaha untuk melakukan ibadah semaksimal apa yang dimampu. Semaksimal apa yang dimampu. Tentunya untuk malam-malam yang ganjil, yang di sana terdapat nusus, terdapat nas-nas dalil-dalil yang sorih dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka porsi takorubnya lebih ditingkatkan dari apa yang dilakukan di malam-malam genap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah diharuskan tidak tidur? Kalau pertanyaannya apakah diharuskan tidak tidur, maka tidak diharuskan. Seorang bisa untuk tidur di saat memang dia sudah tidak mampu lagi untuk eh, membaca Al-Quran atau zikrullah atau memang tidak mampu lagi melakukan ibadah apapun. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Seorang dituntut untuk melakukan apa yang maksimal yang bisa dia lakukan. Namun tentunya takaran maksimal ini bukanlah takaran kemalasan dia. Orang sudah malas, oh ini sudah maksimal ini bagi saya. Padahal masih bisa untuk ditingkatkan. Padahal masih bisa untuk ditingkatkan yang lebih baik daripada apa yang telah dia lakukan itu. Nah, jadi untuk pertanyaan yang kedua ini, uh, seseorang boleh untuk tidur sesaat yang memang dibutuhkan untuk bisa menguatkan ibadah yang dia lakukan. Terutama selepas terutama ibadah-ibadah yang dimungkinkan bisa dilakukan uh, selepas pertengahan malam terakhir hingga menjelang sahur, hingga menjelang subuh yang mempunyai keutamaan-keutamaan tersendiri. Mempunyai keutamaan-keutamaan sendiri dibandingkan bagian malam yang lainnya. Di sana eh, Allah Subhanahu wa taala turun Naam ke as dunia ke langit dunia ini dengan kaifiyah dengan cara yang Eh, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terbuka pintu istighfar, pintu untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Terbuka pintu untuk meminta berbagai permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah diantara waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Itu berlaku untuk setiap malam, lebih-lebih lagi bila bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan barokah. Nah, yang lainnya. Ya. Eh, pertama bahwa permasalahan ketika sebagaimana kita ketahui merupakan permasalahan yang mempunyai hukum sunnah muakada Oleh karena itu ketika amalan yang sifatnya sunnah muakada ini bertentangan dengan eh, amalan yang sifatnya wajib, maka yang didahulukan adalah amalan yang bersifat wajib. Oleh karena itu ketika Syekh bin Utsaimin ditanya bahwa saya seorang pemuda yang ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan i'tikaf. Tetapi orang tua saya melarang karena saya benar-benar dibutuhkan di rumah. Fungsinya sangat vital di tengah-tengah keluarga itu. Maka Syekh bin Utsaimin rahimahullah memberikan bimbingan untuk tidak beriktikaf. Karena beriktikaf hukumnya sunnah muakkadah dan berbakti kepada orang tua terkhusus dalam kondisi yang seperti ini e, merupakan wajib hukumnya. Orang tua ketika itu tidak melarang sebenarnya, tetapi karena memang faktor kebutuhan keberadaan dia di tengah-tengah keluarga itu sangat dibutuhkan, maka Syekh memberikan bimbingan untuk mendahulukan baktinya kepada orang tuanya. Demikian pula hal-hal lain yang bersifatnya sebagai kewajiban bagi dia. Kewajiban bagi seseorang yang harus ditunaikan. Maka yang wajib ini harus didahulukan daripada yang sifatnya sunnah muakkadah. Lah bagaimana nanti kalau tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kita katakan bahwa itu adalah masalah kedua. Masalah yang pertama ditinjau dari sisi hukumnya dulu. Kemudian ketika sisi hukumnya telah ketemu, yang didahulukan adalah yang wajib, baru nanti bagaimana caranya dengan kondisi yang ada seperti ini untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dari situlah bisa dilakukan berbagai upaya. Di mana di malam hari berusaha untuk bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal apa yang dimampuinya. Semaksimal apa yang dimampuinya. Dan kita telah uh, tahu tadi dari salah satu jawaban yang ada bahwa untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu tidaklah disyaratkan seseorang itu beriktikaf. Siapa saja bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar selama di malam itu dia benar-benar memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan mengisinya dengan penuh ibadah. Lalu bagaimana ketika seorang sedang etikaf kemudian mendengar orang tuanya meninggal atau anaknya meninggal? didudukkan secara hukum. Kalau orang tua meninggal, bagaimana maukif sikap seorang anak ini? Seorang anak termasuk yang berkewajiban mengurus jenazah ayahnya atau ibunya. Dan ini bagian dari bakti dia. Dan bisa dikatakan bakti terakhirnya ketika jasad orang tuanya masih ada di dunia ini. Maka dia batalkan etikafnya karena i'tikaf sunnah muakada, tentunya tanpa meremehkan amalan i'tikaf yang mulia. Namun karena sisi yang ini adalah sebagai kewajiban berbakti kepada orang tua, maka yang ini didahulukan. Demikian pula ketika i'tikaf anaknya meninggal, maka ini pun kewajiban dia untuk mengurus jenazah anaknya. Ditinggalkan etikafnya. Berbeda ketika ada tetangganya yang meninggal atau ada kawan yang meninggal yang tidak terkait dengan unsur yang bersifat wajib, maka tidak dituntunkan bagi seorang mu'takif untuk menjenguk orang sakit atau untuk mengantarkan jenazah atau mengurus jenazah. Oleh karena itu, dalam masalah ini tafsir ada rinciannya Eh, bahwa ketika yang meninggal itu adalah orang-orang yang memang dia berkewajiban untuk melakukan pengurusan jenazahnya, maka dia tinggalkan etikafnya dan dia kerjakan yang wajib. Tetapi jika yang meninggal sama sekali tidak ada keterkaitan dengan rahim, tidak ada keterkaitan dengan kewajiban dia, maka dia tetap pertahankan etikafnya. Wahakadha wallahu Nah, di sini ada pertanyaan apakah untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu ya topiknya Lailatul Qadar lagi sudah. Bukan etika, tapi labas, masih ada keterkaitannya. Apakah untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu caranya harus uh, hanya dengan sholat begitu ya pertanyaannya? Maka jawabannya tidak. Karena yang namanya ibadah itu tidak hanya sholat. Ibadah sifatnya luas. Bertakorup kepada Allah subhanahu wa ta'ala sifatnya luas tidak sebatas sholat. Bisa di malam itu seseorang ketika punya harta, dia sodakahkan hartanya. Seseorang ketika itu berkesempatan untuk sholat, maka dilakukanlah sholat. Berkesempatan untuk berzikir, berzikir. Berkesempatan kiraatul Quran, maka dengan kiraatul Quran. Semaksimal apa yang dimampu. Demikian pula seorang wanita yang dalam keadaan nifas atau dalam keadaan haid, dia tentunya tidak boleh melakukan sholat. Karena Allah haramkan bagi seorang yang nifas atau haid untuk melakukan sholat. Dengan hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Namun di sana masih terbuka pintu selebar-lebarnya bagi dia untuk melakukan ibadah yang lain. Zikrullah, bersodakah dan berbagai ibadah-ibadah lainnya sangat memungkinkan bagi dia untuk uh, dilakukan. Sehingga ketika kita mengetahui jawaban pertama bahwa ibadah untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak hanya sholat, berarti selebihnya terbuka luas. Yang penting sesuatu itu secara syar'i ternilai sebagai ibadah, maka bisa dilakukan untuk bertakarub dengannya kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang diperkirakan bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. وهكذا والله أعلم Nah, ini pertanyaannya ketika kita dalam kondisi atikaf. Kemudian karena kita berkeinginan agar keluarga juga mendapatkan fadilah Lailatul Qadar yang kita perkirakan eh, malam-malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Apakah boleh atau apakah terhitung sebagai hajah atau keperluan atau barurah untuk kita membangunkan keluarga? Maka jawabannya ya. Dan itu dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa malamnya nggak pernah membangunkan keluarganya agar menghidupkan eh, malam-malam uh, tersebut dengan dengan ibadah. Itu jika memang mau tidak mau harus dengan cara uh, datang ke rumah, membangunkan keluarga. Maka ini termasuk sesuatu yang diperbolehkan dan pernah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau bisa dengan cara lain manakala dimudahkan untuk uh, mempunyai uh, sarana untuk uh, komunikasi lewat telepon, lewat HP misalnya. Di rumah ada, kemudian dia bawa, dia juga membawa, kemudian diharap uh, diharapkan dengan itu bisa untuk berkomunikasi dengan istrinya, membangunkannya, Eh, lewat eh, sarana yang seperti ini, maka jika hal itu memungkinkan, maka eh, bisa dilakukan tanpa harus keluar rumah. Namun, kalaupun dia harus keluar rumah, maka yang seperti itu ada bimbingannya dan contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Eh, secara umum tata cara i'tikaf terkait dengan wanita sama dengan kaum lelaki. Tidak ada bedanya dalam hal menghidupkan malam-malam tersebut dengan ibadah dan juga yang lainnya. Namun sisi yang sangat berbeda adalah apakah keberadaan wanita-wanita tersebut di masjid dalam kondisi aman dari fitnah ataukah tidak. Terlebih eh, dia menginap di masjid hari-harinya dalam 10 hari setidaknya berada di masjid. Apakah kira-kira aman dari fitnah? Itu yang yang uh, penting untuk dibahas terkait dengan etikafnya kaum wanita terkhusus di masa kita sekarang ini. Ya, di masa Ummahatul Mukminin, para istri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita ketahui bahwa mereka juga melakukan etikaf walaupun sepeninggal Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang semuanya serba memungkinkan. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, musallan nisa tempat sholatnya kaum wanita di Masjid Nabawi itu benar-benar terpisah terjaga dengan rapi. Sampai sekarang di Masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di Masjid Nabawi di Madinah benar-benar terjaga dengan rapi. Tempat untuk nisa mempunyai uh, tempat secara khusus dan uh, terjaga dengan baik. Yang ini tentunya berbeda kondisinya dengan uh, di Masjidil Haram secara umum. Tentunya dikarenakan kondisi yang berbeda e, antara di Makkah dan di Madinah. Maka yang terpenting dalam permasalahan ini terkait dengan etikafnya kaum wanita di masjid, apakah aman dari fitnah ataukah tidak. Jika tidak aman, maka darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Mencegah terjadinya kerusakan itu lebih didahulukan daripada mendapatkan masalah. Ya etikaf maslahah, namun jika kemudian terdapat mafasid, terdapat kerusakan bukan pada dirinya tetapi sekitarnya atau juga bahkan bisa menimpa dirinya juga, maka mencegah kerusakan uh, didahulukan daripada mendapatkan maslahah. Itu faktor penting terkait dengan etikafnya wanita e, di masjid. Kalau secara hukum asal boleh bagi kaum wanita untuk beriktikaf di masjid karena para istri Rasul SAW Alaihi Wasallam beliau. Namun di sana ada syarat-syaratnya, sebagaimana tadi e, yang telah disampaikan. Baik, apakah ketika iktikaf e, eh, diharuskan adanya seperti kamar-kamar ataukah tidak? Maka kalau pertanyaannya apakah harus maka tidak harus. Kalau itu memungkinkan maka bagus karena Nabi saw ketika beliau etikaf mempunyai tempat khusus di dalam masjid yang yang dimungkinkan bentuknya seperti kamar-kamar yang bisa lebih yang bisa digunakan untuk uh, tinggal di situ dan diharapkan lebih bisa berkonsentrasi ketika melakukan takarrub beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari itu. Namun jika tidak memungkinkan misalnya sebuah masjid kebetulan tidak memungkinkan untuk dibentuk seperti itu, maka tidak mengapa. Ya alhamdulillah di masjid kita memungkinkan selama perjalanan etikaf sekian waktu maka memungkinkan untuk dilakukan itu. Tetapi jika kebetulan antum melakukan i'tikaf di daerah antum yang kebetulan takmirnya tidak mengizinkan adanya kamar-kamar itu di, dibuat di dalam masjid, maka hal itu tidak menghalangi i'tikaf. Dan jangan kemudian dijadikan bahan untuk ribut dengan takmir. Wah, ini sunnahnya pakai kamar-kamar begini. Oh enggak. Antum di situ sebagai tamu sebagai seorang yang meminta tempat untuk etikaf, sehingga harus tahu diri sebagai seorang tamu, sebagai seorang yang ingin meminjam tempat harus tahu diri. Demikian juga kalau sekiranya antum pergi ke Madinah atau ke Masjidil Haram mau etikaf di sana. Nah, sekarang tidak memungkinkan pakai kamar-kamar begitu. Tidak memungkinkan baik di Makkah ataupun di Madinah etikaf ya sudah etikaf cari tempat yang sekiranya memungkinkan untuk etikaf ya sudah di situ walaupun kalau di Madinah lebih uh, teratur dari sisi mu'takifin di data ada panitianya dari takmir masjid di Masjid Nabawi mendaftar disediakan lokasi khusus tempat yang memang di situ untuk mu'takifin setidaknya bisa untuk membawa selimut yang tebal untuk alas atau dimanfaatkan untuk yang lainnya. Bisa membawa baju dan sejenisnya. Kalau di Makkah sulit. Karena memang faktor kondisi yang yang yang menuntut untuk seperti itu. Tidak bisa untuk kita membawa baju, membawa tas, bawa baju ke masuk ke dalam masjid di Masjidil Haram sulit. Karena masing-masing pintu dijaga oleh polisi dan yang lainnya. Periksa. Nah, karena untuk maslahah. Loh masjid kok dijaga polisi? Ya demikianlah. Karena yang datang bukan orang kampung situ saja. Yang datang orang seluruh dunia. Yang bisa jadi yang datang itu punya tujuan yang tidak benar. Dan itu terjadi bukan karena kekhawatiran atau kecurigaan semata. Di Masjidil Haram, orang-orang khawarij berkedok untuk memasukkan peti-peti jenazah As-salatu alal, alal amwat rahimakumullah. Setelah salat ternyata isinya bukan mayit, isinya senjata. Di masa uh, pemerintahan Raja Khalid yang dilakukan oleh gembong teroris ketika itu Juhaiman. Naam. Dilakukanlah gerakan teror di Masjidil Haram. Maka dari itu sangat beralasan sekali di Mekah untuk diperketat. Diperketat dalam hal penjagaan, dalam hal sesuatu yang dimasukkan. Naam e, dibandingkan yang di Madinah. Dan ini bisa dirasakan oleh orang-orang yang pernah datang ke Mekah dan pernah datang di Madinah.